Oh, umat ini pasti ada kemusyrikan, pasti ada yang melakukan sebagian dari umat ini terjerumus dalam perkara-perkara syirkiyat sebagaimana umat-umat yang sebelumnya. As-sabi'ah tasrihuhu biwuku'iha a'ni al awthan. Tasrih, pernyataan jelas dari Rasul bahwa itu terjadi di umat ini. Wahatta ta'buda fi'amun min ummati al-awthan. Wah, sekelompok di umatku ini ada yang menyembah ibadah kepada selain Allah sehingga ini membantah seruan mereka yang ingin menyatukan umat, ingin bersatunya umat dengan apapun kondisinya, kemusyrikan itu tidak ada di umat ini tidak akan terjadi syirik itu kalau nyembah berhala, sujud-sujud kepada berhala. Di umat ini nggak akan ada terjadi. Sebagian dai mereka bahkan terang-terangan dengan kebodohannya ketika menafsirkan hadis Rasulullah SAW, innama aksha la innama aksha ma aksha alaikum asyirkul asghar atau asyirkul akhfa, asyirkul khafi. Bahwa Rasul sendiri tidak takut, tidak khawatir adanya kemusyrikan di umat ini. Bagaimana mereka, ini para ahlu sunnah salafiyin, yang mereka juluki Wahabiin kemudian menakutkan syirik, mentahdir syirik di umat ini sementara Rasul sendiri tidak takut kemusyrikan di umat ini akan terjadi. Dan itu cukup menunjukkan derajat keilmuannya. Al-thaminah al-ajabul ujab Khuruju man yadda'in nubuwah Mithlul mukhtar مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح وقد خرج المختار fi akhir ahdi sahaba wa tabi'ahu fi'amun kathiratun. Keanehan yang sangat aneh keluarnya orang-orang yang mengaku kenabian, mengaku dirinya nabi, seperti Mukhtar, Al-Mukhtar. Padahal dia mengucap syahadatain wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, saudara Muhammad dan Rasulullah. Dan juga mengaku dia di umat ini, dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tahu rasul itu hak, Quran hak, padahal di situ dijelaskan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhir dan penutup para nabi. Tapi tetap saja aneh bisa mengaku dirinya nabi. Itu pun lebih aneh lagi dipercayai oleh sekelompok orang, dibenarkan dan diikuti. Padahal tentunya tazat bertentangan bagaimana dia bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan hak melainkan Allah bahwa oh, Muhammad adalah utusannya, hamba dan utusannya. Dia tahu di dalam Quran bahwa Rasul adalah utusan yang terakhir, nabi yang terakhir. Bagaimana dia mempercayai dan mengimani, mengikuti yang mengaku dirinya sebagai nabi. Mukhtar keluar muncul di akhir masa sahabat dan diikuti oleh banyak pengikutnya Mukhtar ibn Abi Ubaid atau Mukhtar ibn Abi Ubaidah Al-Thaqafi dari Thaqif dia menguasai Kufa di masa khilafah Abdullah ibn Zubair radhiyallahu taala anhumah awalnya seperti Syiah menyeru dan menampakkan hubbu ahlil bait cinta dan membela ahlul bait Ali, Hasan, Husain ya. menuntut untuk ditangkap dan dihukum para pembunuh Husain. tentu ini seruan yang sensitif Orang cinta kepada ahlul bait, orang membela ahlul bait malah diseru begitu, tangkap para pembunuhnya, kita kejar, kita hukum, jangan biarkan darah Husain ini kan gampang menyentuh, maka dipercaya dan diikuti oleh banyak orang. Sampai kemudian eh, setelah sekian waktu tentunya namanya mencuat dan naik daun. Dia mengaku Jibril datang kepadanya, menyampaikan wahyu dan kemudian mengaku nabi. Nah. Tapi begitulah ajabul ujab seperti kata mu'alif. Keanehan bisa saja dipercaya. Lebih aneh lagi perempuan mengaku nabi dan dipercaya. Ada yang percaya, itu yang aneh. Yang lebih aneh, ada yang mau beriman padanya, mau mengikuti ajarannya. Nah, perempuan, subhanallah. Kif. Padahal salah satu dari keutamaan lelaki yang Allah sebutkan bima faddalallahu bihi ba'dahum ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim karena keutamaan yang Allah berikan kepada kaum lelaki dan itu tidak diberikan kaum kepada kaum wanita salah satunya adalah kenabian tidak ada satupun nabi perempuan min zaman Adam nggak ada nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya berdakwah, menyampaikan risalah, turun padanya wahyu, tidak satupun perempuan. Semuanya laki. Dari Adam, Nuh, Musa, Isa, Hud, Lut, Soleh, Shu'aib dan yang lain-lainnya. Nggak ada satupun perempuan. Eh, begitulah. Seperti Allah katakan وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ Waliyadzubillah. Yang tidak Allah berikan padanya cahaya, maka dia tidak akan punya cahaya. Gelap dalam kebodohannya, gelap dalam hawa nafsunya, gelap dalam kesesatannya. At-tasi'ah al-bisharah annal haq la yazul bil kulliyah kama zala fima madha bal la tazal alaihi ta'ifah. Kabar gembira bahwa Al-Haq gak akan musnah total dari muka bumi sama sekali gak ada. Itu tidak mungkin. Dan itu kabar gembira. Artinya tetap pasti ada Al-Haq itu. Mungkin di sana ditindas, mungkin di sana diperangi, mungkin tapi pasti di suatu tempat jaya. Allah beri kemenangan padanya, Tetap ada kelompok alal haq. Seperti yang Rasul sebutkan la tazalu ta'ifun min ummati alal haqi mansura. Al-ashira al-ayatul uzma annahu ma'akillatihim la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Ayat besar menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Mereka sedikit Taifah ini alal haq tapi tidak termadorotkan oleh banyaknya yang menentang, banyaknya yang meninggalkan mereka, banyaknya yang menyelisih mereka, tidak memadorotkan mereka. Tetap saja mereka eksis di umat, tetap saja dakwahnya terangkat, tersuarakan, dan itu tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Mansurah. Nasarahumullah. Allah beri pertolongan kepada mereka. Athaniyata atau al-hadiyata asyarah anna dzalika syarat ila qiyamis saah. Bahwa itu sampai qiyamis saah, sampai mendekati kiamat. Ada kelompok ini alal haq Adapun kiamat telah lalu tidak mungkin terjadi pada mereka, hanya terjadi pada syirarul khalq, orang-orang terjelek di muka bumi. Atsaniyata asyara ma fihi minal ayatil azima minha ikhbaruhu bi anna Allah zawalahul masyariq wal magharib fa wa akhbara bi ma'na dhalik. Fa waqa'a kama akhbar bi khilafil janubi wasyimal. وإخباره أنه أعطى الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنين وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم وخوفه على أمته من الأئمة المذلين وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة wa kullu hadha waqa'a kama akhbar ma'a anna kulla wahidatin minha ab'ada ma yakun fil uqul pengabaran Rasul SAW dalam ayat ini juga menunjukkan menunjukkan ayat-ayat yang besar tentang kebesaran Allah, kekuasaan Allah di atas segalanya. Antara lain dalam hadis telah Rasul sebutkan bagaimana Allah melipat bumi untuk Rasulnya sehingga ditampakkan timur dan barat. Artinya dakwah beliau sampai ke sana, ke ujung timur paling timur, ke ujung barat paling barat. Nah, dan itu ditampakkan oleh Allah kepada Rasulnya. Ditunjukkan dilipat bumi oleh Allah. Dan itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pengabaran bahwa beliau diberikan Zain yaitu tunduknya Romawi dan Persia kelak dengan kaum muslimin juga pengabaran Rasul bahwa dikabulkan doa beliau tentang dua perkara yaitu tidak akan dibinasakan oleh Allah dengan masa paceklik <clears throat> yang berkepanjangan tidak ada air, tidak ada hujan, kering sampai mereka mati tidak akan itu terjadi dikabulkan doa Rasul. <clears throat> yang kedua tidak akan dikuasakan musuh kufar atas muslimin sehingga menghabisi muslim total di seluruh muka bumi hangus tidak ada lagi tersisa muslim dihancurkan oleh musuhnya dari kufar itu juga tidak mungkin dikabulkan oleh Allah Adapun yang ketiga tidak Allah kabulkan bahwa fitnah di umat ini terjadi di antara mereka perperangan, saling membunuh. Nah, seperti dalam hadis Amir bin Sa'ad dari ayahnya juga nah, ketika Rasul katakan wa sa'altuhu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha Aku juga mohon kepada Allah agar tidak menjadikan peperangan dan ini di antara mereka di tengah umat ini, tapi itu Allah tolak. Tidak dikabulkan oleh Allah. Nah. Juga pengabaran Rasul bahwa pedang ketika diangkat maka itu tidak akan terletakkan lagi fitnah di umat ini semenjak zaman Uthman terjadi maka terus berkelanjutan seperti yang Rasul kabarkan terus ada saja fitnah kudeta di sana peperangan di sini pemberontakan di sana wah kata sampai yaumul qiyamah begitu pedang itu diangkat maka tidak akan terletakkan lagi nasallallahu alaihi Eh, Rasul kabarkan pula mereka saling menawan, saling berperang. Rasul kabarkan pula yang paling beliau takuti aimah mudilin, para pemimpin yang menyesatkan baik itu dari para penguasanya maupun para ulamanya. Pengabaran beliau pura akan munculnya orang-orang yang mengaku nabi dan telah lalu Pengabaran pula tetap adanya kelompok yang dibela oleh Allah diberi pertolongan telah lalu. Semua ini terjadi persis seperti Rasul kabarkan. Dan ini wahyu bukan ramalan dari Rasul SAW tapi wahyu yang pasti terjadi hak wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha sebagian juhal bahkan di atas mimbar tanpa malu berani mengatakan rasul peramal meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa depan sebelum setelah zaman beliau jauh yang namanya ramalan ya bisa benar bisa salah orang ramalan, ngeramal. Yang Rasul sebutkan bukan ramalan ya jahil, itu wahyu dari Allah. Bukan ramal meraba-raba, merawang begitu. Wahyu yang hak dan pasti terjadi dan terjadi seperti yang Rasul kabarkan. Makanya kata muallif juga masing-masing dari yang Rasul kabarkan ini sendiri sudah tanda yang cukup besar tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dihitung secara akal manusia seperti baik, nggak mungkin. Kalau kembalinya kepada akal, kif bumi bisa dilipat. Timur barat dijadikan satu bisa dilihat. Bagaimana caranya? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat <clears throat> yang menunjukkan kebesaran Allah. Al-thalithata asyarah Hasrul khawf ala ummati minal aimatil mudillin Bahwa Rasul sangat takut di umatnya ini dari, dari para pemimpin-pemimpin ulama yang menyesatkan karena diikuti oleh banyak orang di belakang mereka sekian banyak orang dia ya, panutan dan pemimpin hanya nah, sangat ditakuti oleh Rasul SAW Ar-rabi'ata asyara at-tanbih ala makna ibadatil awthan. Penjelasan tentang penyembahan berhala. Yaitu, dan itu penting dalam bab, tidak hanya dengan sujud ke patung, tidak hanya ruku kepada berhala. Tetapi termasuk mengikuti orang-orang yang menyesatkan dari jalan Allah, menghalalkan yang haram, dihalalkan oleh pengikutnya, mengharamkan yang Allah halalkan, diharamkan, diikuti oleh pengikutnya, sama. Tidak hanya kemudian sujud-sujud di depan patung yang namanya berhala ibadatul auzan. Makanya mereka menolak mengingkari adanya terjadi syirik di umat ini nggak ada. Syirik kalau seperti itu kepada berhala. Umat ini bebas dari syirik nggak akan nggak ada kesyirikan di umat ini. Karena mereka mau mencuci tangan, membersihkan amal perbuatannya yang minta-minta di kuburan, yang meminta-minta kepada orang soleh, para wali, ini bukan syirik menurut mereka. Ini cinta kepada para wali, pengagungan kepada orang soleh. Al-Muhim itu bab masail kesimpulan yang ada padanya. Kemudian mu'allif rahimahullah memasuki bab baru yaitu maja'a fi sihir tentang sihir wal billah disebutkan bab ini tentang sihir kaitannya dengan kitab tauhid bahwa sihir termasuk syirik tidak akan terjadi kecuali dengan syirik billah kecuali dengan syirik kepada Allah abadan nggak akan bisa beroperasi sihirnya nggak akan bisa lancar berjalan dengan baik kecuali dengan syirik kepada Allah Makanya di dalam hadis Rasul sebutkan man sahara faqad asyrak yang berbuat sihir atau beramal sihir maka dia telah musyrik dan tidak akan tidak akan syaitan dari jin membantu syaitan dari manusia para dukun tukang sihir kecuali dengan kemusyrikannya kecuali dengan imbalan dia dibantu oleh syaitin dari jin dan punya pengaruh Biiznillah. bisa membuat orang sakit bisa membuat orang mati bahkan Al Afiyah wassalamah. Dan itu tidak akan dia dapati kecuali harus dengan imbalan syirik kepada Allah. Dia harus tunduk taat kepada para syaitan dari jin. Kalaupun itu sekecil apapun, seringan apapun, yang penting tunduk, mau nurut dan syaitan dari jin cukup senang, cukup bangga kalau syaitan manusia ini menunjukkan ketaatannya dan tunduknya kepada syaitan dari jin. Kalaupun hanya dengan kata-kata, bahkan satu kata. Sebagian mereka disuruh oleh jinnya mengucapkan kul na'am. Katakan, bilang na'am. Na'am. Ya sudah cukup. Berarti dia taat. Nurut kepada Johnson senang sekali. Jinnya ditaati. Nurut manusia ini kepadanya. Dan lebih dari itu. Allah sebutkan Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd. Wa balagna allah alladhi ajal lana. Istamta'a ba'duna bi ba'd. Masing-masing dari kami, dari jin dan manusia, istimta' mendapat kesenangan, mendapat mata kepuasan, mendapat layanan masing-masing. Istimta'ul insi minal jinni Adapun kepuasan atau kesenangan manusia dari jin, ya tadi apa yang dia inginkan terlaksana. Bunuh fulan, buat sakit fulan, masukkan benda ini ke perutnya, ini itu dan seterusnya. Dia puas. Dibantu oleh syaitan dari jin. Terlaksana hajatnya. Sebaliknya pun demikian. Istimta'ul jinni bil insi. Jin pun juga mendapat kepuasan, mendapat kesenangan dari manusianya dengan taat kepadanya, hormat, tunduk, nurut, Bahkan syirik sekalipun disuruhnya nyadar, disuruh nyembelih, sujud dan lain-lainnya untuk jinnya. Waliyadzubillah. Maka sihir adalah syirik. Tidak akan terjadi kecuali dengan syirik billah. Oleh karena itu mu'alif masukkan dalam kitab tauhid. Maja'a afis sihir. Dan itu bertentangan dengan tauhid. Sihir sangat bertentangan dengan tauhid, merusak tauhid. Salah satu perusak yang besar dalam tauhid dan Rasul jadikan minas sab'il mubiqat. Ijtanibu sab'al mubiqat wa minhas sihir. Jauhi oleh kalian tujuh yang mubiqat yubik sahibaha menghancurkan rusak hancur orangnya salah satunya sihir makanya Rasul katakan ijdanibu Rasul nggak katakan utruku misalnya tinggalkan tapi ijdanibu dari kata janab atau jamb yang bermakna jauh. Ka'annaka fi jamb wa huwa fi jambin akhar. Seakan-akan di dua kutub berjauhan kamu di ujung sana, sihir di ujung sana jauh. ijtani ibu yang Rasul sebutkan. Betul-betul jauhi sejauh-jauhnya, terpisah betul antara kamu dengannya. Dan itu lebih balik dari sekedar utruku misalnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sihir di dalam bahasa maknanya sesuatu yang samar dan tidak jelas, lembut sekali. Artinya terjadi pun dengan sangat samar, nggak diketahui, tersembunyi, terselubung dengan sangat samar Demikian selalu lafat ini menunjukkan ke makna ini. Maka waktu mendekati subuh disebut sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Kenapa? Samar. Gelap masih nggak jelas. Kamu keluar kalau nggak ada lampu. nggak kelihatan apa-apa. Samar. nggak jelas. Makan di waktu itu juga disebut sahur. Sihir. Dari sahar. Karena juga samar. Nggak jelas, nggak seperti kamu makan di pagi atau siang hari kelihatan semuanya. Kalau tanpa lampu. Demikian dalam bahasa Arab, sin, ha, ro selalu menunjukkan ke arah ini. Samar, nggak jelas, lembut, nah, tidak nyata, maka bisa itu dari kata-kata bentuknya, bisa itu dari perbuatan, bisa dari sisi keyakinan. Sihir didefinisikan adalah penggunaan syaitan menggunakan syaitan atau menggunakan jasa syaitan meminta bantuan kepada mereka untuk terjadinya sesuatu, untuk dia mendapati sesuatu. Dan itu dengan cara bertakorup, mendekatkan diri kepada Allah, eh, afwan, mendekatkan diri kepada para syaitan itu dengan bentuk-bentuk ibadah tertentu. Dengan cara mendekatkan diri kepada para syaitan itu dengan bentuk-bentuk ibadah tertentu, entah itu penyembelihan, entah itu yang lainnya. Sihir adalah ruko wa azaim wa uqad. Terkadang bentuknya ruko mantra-mantra yang dibaca oleh orangnya atau itu azima-azima tulisan-tulisan raja-raja yang diistilahkan atau ukot ikatan-ikatan diikat kamu kalau pernah ke beberapa tempat biasanya di pasar hadahumullah orangnya jual daun-daun atau bahan-bahan jamu terkadang tradisional dia sediakan itu ada cermin ada kayu entah apa lagi kemudian ada ikatannya bahan untuk sihir dibeli untuk nanti diminta oleh dukunnya ini itu ukot sihir itu dengan ikatan-ikatan tersebut kemudian ditiup-tiup dibacai mantra-mantra tertentu oleh si tukang sihir atau dukunnya jadilah sihir bisa memadorotkan bisa membuat sakit atau bahkan membunuh orang yang dimaksud. Seperti tadi, sihir tidak akan bisa berjalan lancar kecuali dengan bantuan para syaitan dan imbalannya kemusyrikan si tukang sihir bentuk ibadah dan takorup diberikan kepada para syaitonnya. Makanya kemudian Allah sebutkan wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri An-nafathati fil uqad Nafathat yang meniup-niup di ikatan-ikatan, ikatan sihir. Allah sebutkan dalam bentuk mu'annath, nafathat, karena dulu, Allah alam sekarang, yang banyak sebagai tukang sihir itu perempuan wanita sahirat sebagai tukang sihir karena kurangnya akal dan agama mereka dekat hubungannya dengan para syaitan kemudian menjadi penyihir makanya kemudian Allah sebutkan nafathat ya, para wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup di ikatan-ikatannya untuk menyihir fulan dan fulan. Begitu pula di kalangan ahlul kitab. Mayoritas di Yahud dan Nasoro yang banyak sebagai tukang sihir perempuan. سورة الفلق الله سبحانه قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في fil ومن شر حاسد إذا حسد kata Imam Ibnul Qayyim Allah sebutkan Qul a'udhu bi rabbil falak Allah Rabb segala sesuatu tetapi dikhususkan dalam ayat penyebutan al falak, al falak Falakus Subuh. Awal, waktu awal pertama berlalunya waktu malam gelap dan awal memasuki waktu subuh. Waktu tersebut disebut falak. Falako itu arti asalnya pecah atau terbuka begini. Falak. Ibarat malam itu tertutup asalnya gelap dan menyeramkan dan ini begitu waktu subuh datang pertama falakos subuh terbuka sudah subuhnya. Karena di, di waktu itu mulai melemah dan melemah pengaruh dan kekuatan jahat, sihir, dan tukang sihirnya, para syaitan. Subuh, cahaya mulai datang. Nah, oleh karena itu, mereka tidak akan lancarkan aksi sihirnya kecuali malam pasti. Di situ mereka leluasa para syaitan. Di waktu gelap, di waktu malam ini para jin kufar alaihi minallah mayastahiqun bersama para anteknya dari dukun dan tukang sihir mengoperasikan sihirnya. Pagi nggak nggak ada pengaruhnya, nggak ada kekuatannya karena terang, benderang, cahaya. Mereka suka yang gelap, dingin, pengap. Makanya kemudian Allah sebutkan min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab bulan. Karena itu juga berkaitan dengan malam. Ghasiq idza waqab Aisyah radhiyallahu taala anha ketika malam ditunjukkan oleh Rasulullah bulan kemudian diajari kul a'udzu billahi min syarri hadza kuli katakan olehmu aku berlindung diri kepada Allah dari kejahatan ini bukan kejahatan bulan yang dimaksud tetapi waktu di mana bulan itu ada yakni malam kejahatan malam min syarri ghasiqin idza waqab karena di waktu itu kejahatan merajalela terutama ini tadi syaitan dari jin dan sihir oleh karena itu pula anak-anak kecil begitu maghrib Rasul perintahkan tahan di rumah kalian tutup jendela pintu rumah kalian nah, jangan dibiarkan mereka keluyuran keluar rumah karena syaitan berkeliaran awal waktu malam maghrib datang tutup semua eh, bejana kalian bahkan Rasul katakan walau anta ridho alaihi udan walaupun hanya kamu letakkan lidi misalnya nggak ada tutup atau ini lidi kamu letakkan di atas gelas atau yang semisalnya karena dia nggak akan bisa masuk kalau sudah ada tutupnya walaupun itu lidi kata Syekh Abdul Razak Avivi rahimahullah wakil Syekh Abdul Aziz bin Bas di zamannya ifta dia katakan makanan atau minuman yang semalaman terbuka tidak ada tutupnya dan itu makanan jenis yang asalnya dimakan langsung nah, ini roti misalnya kue atau yang sejenisnya kuah, soto, gulai atau yang apalah, nasi, minuman, susu apa saja pokoknya. Tidak tertutup, maka itu yang lebih berhak memakannya binatang, bukan manusia. Diberikan kepada binatang. Jangan dimakan. Khawatir akan termadorotkan sesuatu kepadamu. Allah alam subhanallah syaitan ingin memadaratkan kamu, wailah orang jahat. Nah, maka jangan diminum semalaman terbuka ada roti menganga begini nggak ditutup kue jajan apapun itu kuah olas bawa ke belakang biar dimakan binatang kecuali itu sesuatu yang Memang tertutup artinya kayak buah, jeruk, pisang, ya ada tutupnya memang kulitnya. Yang dimaksud yang terbuka, artinya langsung dimakan seperti roti tadi dan kuah dan semisalnya. Nah. Terkait kejahatan jin dan manusia, kejahatan syaitan, terutama merusak agama, iman dan tauhid seseorang Allah ajarkan kita berlindung diri kepadanya dengan sifat-sifat keagungan dan kebesaran bagi Allah di surat berikutnya Muawwidzat Qul a'udzu birabbin nas satu aku berlindung diri kepada Allah Rabbin nas yang menciptakan rububiyah yang berkuasa, mengatur, menjaga manusia semuanya. Malikin nas dua. Yang malik penguasa, pemilik memi, mengatur dan memimpin mereka semua. Malikin nas ilahin nas. Tiga sifat. Allah yang juga kita berlindung kepadanya sebagai ilahin nas yang disembah dituhankan, diibadai oleh manusia. Tiga sifat keagungan, tiga sifat kebesaran bagi Allah Baru kemudian Allah katakan min syarril waswasil khannas alladhi waswisu fi sudurinnas minal jinnati wan Dari kejahatan semua yang membisik-bisikkan wiswas baik itu dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Kejahatan mereka yang mengancam iman kita, mengancam tauhid kita, mengancam keselamatan kita. Kita berlindung diri kepada Allah dengan tiga sifat kebesarannya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Yang kita berlindung kepadanya satu dari kejahatan para syaitan dari kalangan jin dan kalangan manusia. Ini kata sebagian mufassirin menunjukkan betapa pentingnya nilai tauhid betapa besarnya makna ad-din, agama, akidah, iman. Karenanya kita berdiri kepada Allah dengan menyebutkan tiga sifat kebesarannya. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Sementara dalam al falak satu sifat yang disebutkan, kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafathat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Perlindungan diri kepada Allah satu sifat yang disebutkan di situ, Rabbil Falak. Yang kita inginkan di situ keselamatan diri kita tetapi dalam an lebih diinginkan adalah keselamatan iman, agama, tauhid. Jauh lebih berharga, jauh lebih tinggi. Makanya sampai berlindung diri kepada Allah dengan menyebut tiga sifat kebesarannya. Dipuji Allah dengan tiga sifatnya ini. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Karena mereka di luar kemampuan manusia. Ya kalau itu musuh nyata di depan mata kamu, kelihatan <clears throat> bawa senjata atau semisalnya kamu bisa lawan, kamu bisa menghindar. Nah sementara ini nggak kelihatan sihir, samar. Hakikatnya ada, pengaruhnya ada. Tapi kamu nggak bisa melihatnya, nggak tampak. Maka hanya bisa kita berlindung kepada yang berkuasa di atas segala-galanya. Rabbin Nas ilahin nas, malikin nas, rabbil falak. Kata Ibnul Jauzi, rahmatullahi alaih, kalau kamu beliau mengajari muridnya dikepung atau dikejar oleh anjing yang beringas dan kejam. Gede anjingnya, menakutkan, ngeri. Dan gonggong terus kepada kamu. Dan buas sekali. Kamu ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Yang satu bilang, lari guru. Yang satu ya ngambil tongkat, pukul, ngambil batu, lempar, begini-begini. Kata Ibnu Jauzi kalian nggak akan bisa menghadapi. Kemungkinan besar kamu kalah, kewalahan. menganjing buasnya seperti itu. Sebetulnya gampang. Nggak perlu kamu keluar tenaga banyak bahkan. Melihat anjing yang buas, yang ganas, yang gini. Gampang. Apa itu kata muridnya? Kata Ibnul Jauzi, kamu minta tuannya untuk mengendalikan anjingnya, selesai. Tolong anjingnya diamankan. Ini ganggu saya. Panggil atau suruh masuk kandang, selesai. Kamu gak keluar keringat, kamu gak keluar tenaga, kamu gak ini, urusan selesai, aman. Karena dia yang berkuasa kepadanya semua anjing ini akan nurut. Permisalan yang diberikan oleh beliau. Syayatin ada penciptanya. Ada yang berkuasa atas mereka. Enggak semau mereka bisa berbuat segala sesuatu. Allah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, Rabbil Falaq maka berlindunglah kepadanya. Makanya Allah ajarkan untuk berlindung kepadanya. Karena hanya dia yang berkuasa dan tunduk kepadanya semua makhluk. Bahkan yang punya kejahatan sekalipun. Tunduk dalam kekuasaannya. Kita hanya pasrah. Mungkin kita nggak bisa ngelihat betul-betul kita berlindung diri kepada Allah dan perlindungan diri kita kepada Allah, meminta perlindungan, meminta suaka, meminta keamanan dari Allah, itu ibadah tersendiri yang dicintai oleh Allah. Kamu dalam keadaan takut, kamu berlindung kepadanya, kamu betul-betul meminta naungan darinya, itu ibadah, isti'adah. Ibadah yang agung, ibadah yang mulia dicintai sangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillah.